Enggak kafir omong nong, engkok tak duduhi kafir ya apa. Tapi saya ini menyerupai sih. Jadi ayo didaftar kira-kira sing gak oleh. Sing kira-kira nani wong kafir apa re? HP. Ayo kelompok nong ini saja. HP-mu ini tak ide-idee tak bandinge ya. Apa meneng? Kon wani maju tak kene kene kene ayo maju. Ayo dipraktek ayo. Ini hukum ini harus kita jalankan. Ini kan onok wong Jawa zaman abad ojo pahit gawe ngene. Iki lak dari Eropa berarti gawe wong kafir, copot. Copot. Zaman NO berdiri Mbah Hasim As'ari Tebuireng mengharamkan nahdien pakai celana karena dianggap menyamai penjajah. Jadi urusannya karena anti penjajah. Wes, kalau itu diterapkan saiki, iki gaenane wong kafir. Copot. Tahu ono kan nabi gawe negara. Nabi Adam Idris Nuh sampai Muhammad gawe negara, gawe republik. Enggak. Lah nek kon saiki urip di republik, ayo Republik republike utawa kon metu ataukah ka Indonesia. Ini iya kan betul. Ini bikinan orang kafir kalau itu disebut kafir. Kafir itu ayo ah, wis wis cukup. Kok teman kok copot temenan kok tambah repot kok aku. Oke ya, jadi ngerti prinsipnya ya. Jangan marah kalau ada ajaran seperti itu. Nek perlu, nek kon ketemu wonge, ustadz kon takon, Nek ngoten kulo nyuwun nih Pak Ustad Nopo mawon sing gaenane wong kafir. Sing kulo mboten kira gawe. Terus dia nulis. Lah niku pulpene kan sinten niku? Kertas, gaenane sinten niku kertas. Kalau itu disebut kafir. Nah, kafir nanti Pak Muzamil tolong nanti dalam ceramah utama nanti disebutkan tapi prinsipnya adalah kafir itu ada objeknya. Kafir itu ingkar, coba ya, ya. Menutupi menutupi. Jadi petani itu disebut kafir karena dia menutupi tanah dengan tanaman. Kemudian kata kafir dipinjam untuk teologi atau akidah atau keyakinan. Orang kafir adalah orang yang menutupi kebenaran Tuhan, maka disebut kafir. Maka yang dikafiri siapa? Tuhan. Jadi harus jelas kafir kepada Tuhan. Tidak bisa kafir tok, sik kafir nang sopo. Tadi malam Pak Muzamil mengatakan, sekarang eh, saya tanya, sholat subuh itu wajib apa tidak? Begitu pertanyaan beliau tadi. Aku takut sholat subuh wajib apa tidak? Saiki. Lo aku ngomong saiki ya. Eh? Kan gitu tadi malam. Betul, betul. Sekarang wajib nggak sholat subuh? Gohur? Maghrib. Idul Fitri. Poso. lu gak saya lho isa aja ada waktu kok untuk ya. Jadi wajib itu kan ada ruangnya, ada waktunya. Harus tepat baru dia bernama wajib. Kafir ya gitu, kafir nang sopo. Aku nang racun kafir aku. mau aku karo karo racun, gitu kan. Tanya di luar kamu kafir pancen apa apa gue. Gitu. Kafir orang sobat. Kalau raimu juga aku kafir. Ayo apa aku mau raimu iku lakmu aja, ya. Surabaya ngono ae ya, kangel Jadi gak masalah nek dijarene ngene iki haram aku njaluk daftare. Aku tahu berdebat di Mekah dengan salah satu ulama di Mekah sana mengenai yang boleh dari alat musik itu mek terbana. Jadi sing coba rebana. Nek kene jenenge terbang. Rebana iki. Nah, iki iki halal, liyane haram kabeh. Gitar, biola kabeh haram. Sing halal nek situ iku tok. Terus aku takon. Tak jalui daftare, dek gak iso daftar nek cilik tok dia pengenalannya tertol musik terus aku takon. Kalau kendang boleh ndak? Mana kendang? Al kendangu saya bilang gitu. Yujalu min syai'in sawa terbuat dari benda yang sama yaitu kulit dan kayu oh mungkin mungkin halal halal jadi ternyata kendang halal menurut dia terus tak jelas no kendang niku nggih terbuat dari kulit dan kayu tiga i kulitnya wedus gitu cuma kayunya gitu dawa terus dikene i kulit meneh jadi kendang oh haram haram loh jare Nek kayu karo kulit gak apa-apa, bareng didawakno haram. Gak mesti wong-wongku ngomongnya. Gitu loh. Nek aku sing haram ngerti gak? Aku nek nabuk kendang gak haram. Sing sing kar, sing haram iku nabuk ndasmu. Nek iku jelas jam piro ae tetep ya toh? Jam piro ae tetep haram nek nabuk ndasmu. Nggih ta mboten? Ngeplak bojo haram, jam piro ae wis. Kecuali kalau pas gendeng. Dan pas gendeng ya kanok haram kanok halal jenenge gendeng ngono. Kata Pak Pung Jamil ojo melu gendeng nanti nanti diulangi nanti. Oke ya, bismillah. Jadi sekarang kalau kita tahu Januari 1 Januari ini menurut sampean boleh enggak ini? Tapi ini selalu dibersamakan dengan Natal loh ini. Apakah kalau Anda mengucapkan Natal terus jadi orang Kristen? Apakah wong Kristen tak mengucapkan selamat Idul Fitri sudah wong Islam? Cik gam, cek gembangnya wong itu. Apa nak kon ndek bisa diwedhus? Cek lagi. wong saiki. Dadi kepethuk wedhus dadi wedhus. Kepethuk sapi dadi sapi, kepethuk tekek dadi tekek ngono. Jadi wedi ketemu apa-apa, Natal wedi. Apa meneh? Tadi masuk anginan. Masa mbak terjadi berdosa bukan sih? Barang siapa menyerupai suatu kaum Berarti dia bagian Barang siapa Jenggoten berarti termasuk wedus Nah, ini apa ya ayo. Nah aku nakal ngono ayo Tapi aku gak tahu lo ngomong ngono Iki mengkei contoh lo Berarti ojo jarak karo aku kan jadi waman tasabah bahwa minu ini harus dianalisis secara kompleks dan harus kita temukan titik yang paling akurat dari hadis itu tadi. Sebab kalau kita ngawur dan berpikir sepenggal, cetek, ciut dan cekak, ya, maka kita akan ketemu dengan hukum-hukum yang sangat menjebak kita seperti itu. Saya kira paman tasawuf bikomin, barang siapa jenggoten berarti termasuk dos kan gitu. Lalu bener lagi. Barang siapa suka naik pesawat berarti termasuk manuk, langsung ngono. Apa meneng? Barang siapa suka naik motor yang rodanya dua berarti termasuk binatang. Mobil kan papat sikile. Ya? Lagi ini toh? Nah, berarti kewan kan menyerupai. Jadi kita, ini relatif kita harus berpikir matang, kita harus melihat sejarah, kita harus melihat asbabun nuzul, asbabul wurud, konteks, nuansa dan lain sebagainya. Jadi untuk menerjemahkan sesuatu, ojo ke susu, ojo ke susu. Ayo dirembuk sih. Ayo dirembuk sih. Buktinya kalau saya nganut saya atau kok gini lah ngono. Oke, sekarang terakhir sebelum kita masuk ke ABCD. Jadi ABCD ki Jainane kafir ta muslim? Nek muslim kan alif ba ba mergo teko Arab. Kono coroko. Eh, kafir ta dudu? Termasuk kafir toh? Nah, berarti hono coroko gak oleh. Habis itu gak oleh berarti saiki pelang-pelang toko iku buat kabeh. Medsos iku kudu tulisan Arab. Karena seorang ustaz mengatakan nanti di surga itu pakai bahasa Arab modiar gitu. Kan ah ah ah ah. Akhirnya mengapal naam la hadza. Naam iku iya, la iku tidak, hadza iku iki. Gewelut ana wong Jawa ten Arab nguantemi bose. Ditangkap polisi, diinterogasi gak iso. Lima dan yang terus ya. Hadza Hada. Hada. Jelas tak gak? Dikir, aku sopir ngantemi bosku. Dijel, tangkep polisi dilaporno. Terus ditakoni, lapor kon kok ngantem? Hada, hada. Niki wong niku njundun das kula. Ya ngeten. Ya, ya hada, loh, Jelas toh? Nah, menikon kali ngantemi wong di pasar. Deal, kalau mau dikurang dulu belajar bahasa Arab. Oke, pagi pon ergi paing pon lagi kliwon terus alif bakta terus ABCD EBCD terus apa ho no co ro ko do to so wo lo mo do jo yo donya monggo ana cara tata sawala ngono nek selawatane rek selawat Jawa jaman kuno padha modaro monggo budhuwa Itu biyen aku gak selawatan ngono kok gendeng aku biyen ana cara tata sawala Dan gitu. Itu namanya manusia berpikir tentang jalannya waktu kemudian membuat satuan-satuan. Ya. Kalau panjang namanya tahun, kalau dibagi-bagi menjadi bulan. Bulan itu pun karena berdasarkan hitungan panjang ini maka nanti ada tahun ada ada tahun kabisat, ada nek Februari walu likur, yang bulan ini 30, 31, ini apa? Ya apa? Januari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus. Juli 31, Agustus juga 31. Ini ya. Diajari di SD dulu kan? Oke. Nah, bulan ini masih dibagi-bagi lagi. Dari meter ke desimeter. Apa ya? Minggu. Tapi ada orang lain yang bikin ono pasaran limang dino kita betul sing bener sing di bener kape ojo terus ngarani nek sing Jawa iku klenik podo, cuman monggo disepakati sing dinggo sing di Nah sekarang ini sengaja nggak sengaja yang kita pakai itu tahun baru Masai, Ya wis berarti saya kiki. Upama suatu hari sing dipakai itu tahun hijriah oleh tegak. Jadinya tahun baru tahun Hijriah oleh toh. Oke. Itu soal kesepakatan. ini pada karo rabi karep mungko di gedung di lasa sak mua Ana sing di gedung, ono sing di lapangan, ono sing karo melaku ono sing di gerdu timbangane nyewa ya. Lah terserah, sing penting rabi nih lah ngono. Itu cuman pas kawin nih ojo di gerdu. di dibalang wong sak kampung kan ya. Oke. Okay. Kalau Jawa berarti ada Legi, Paing, Pon, Wage, liwon. Kalau bulan dibagi menjadi minggu berarti Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nek di bahasa Arab no, Ahad, Isnin, Sulasa, Arbi'a, Khamis, Jumaat, Sabtu. Ya, Wes, iku gak apa-apa kon lagi lagi pon yo gak popo apa kon katinggal senen Selasa Rebo gak popo Itu urusan kesepakatan. Jadi gak popo apa kabeh aja aja menghina-hina menyalah-nyalahkan kok lahirmu apa Wag, anu, pon apa kadek pon-pon iku klenik ngono ta ya angger gak modern dianggap elek Angger gak Islam dianggap kafir lah ngono. Ya. Nek Islam iku gawe ban Vespa putih. Nek ndi? Coba iki sing nganggo abang iki odo oh, ten abange mendukur. Odo oh, Ah, sinterklas. Begitu diotot mendukur sinterklas, ternyata ma'iyah itu subversi kristenisasi. Ya tak? Ya tak? Mulane saiki ojo mengandalkan simbol. Ojo mengandalkan simbol gitu ya. Nek mengandalkan simbol berarti mengandalkan warna. Nek mengandalkan warna berarti mengandalkan yang kelihatan mata atau yang kasat mata. Kalau mengandalkan yang kasat mata berarti mengandalkan benda. Kalau kamu mengandalkan benda dalam itu hidup ini berarti kamu sebenarnya menyembah berhala. Zaman pian berhala itu reco. Saiki berhala itu iso mall iso duit satu, iso pemenang HP, motor, medsos itu bisa menjadi berhala kalau kita menomorsatukan benda, ngerti gak ya? Nah, nah kembali ke tahun baru tadi. Jadi kalau sekarang kita sepakati satu tahun baru, tahun-tahun baru itu masehi seperti sekarang, orang Islam kan tetap bikin tahun baru hijriah satu Muharram. Nanti kita kita cari maknanya nanti dulu, tapi saya diketahui itu dulu dok, diketahui dulu apa namanya bahwa ini soal kesepakatan. Terus ini Pak Muzamil, nanti tolong kita ada hadis yang mengatakan dan sekarang beredar di medsos bahwa waktu malam tahun baru ini jangan keluar rumah. Karena kalau kamu ikut tahun baru berarti kamu memeluk tiga agama sekaligus. Bangun lah ini Trompete tahun baru berarti Yahudi kan? Terus Kembang api ini mercone berarti majusi, terus naik teng teng teng berarti nasrani. yang ngono lho? Berarti memeluk tiga agama gitu. Berarti kau ojo metu teko kene, kau ojo toko rene iki kudu ndek jero omah perlu di jero kulkas. <laughs> Jelas deh kau, ya. Kon ngene ndek jero kulkas ngono wis. Meneh kare ngangkut kon ya. Kare ngangkut kau di pulau Mas itu kan gitu. Nah ada yang seperti itu sekarang Ada ajaran-ajaran Islam dari anak-anak baru Yang baru belajar Islam Umur 20-an 30-an aneh gak tau ngaji Bareng rotok gede belajar Islam Nemen Kayak iya iya kan gitu Kayak iya kayak pinter-pinter Jadi saya saiki upamanya ini Kalau kembang api itu adalah lambang majusi Berarti segala macam yang urusannya api harus ditinggalkan Betul tidak? Nyumet kompor gak oleh. Korean gak oleh apa menere? Ya? Rokokan. Kenal pot mesin motor ada urusan apa enggak? Mulai malam ini buat motormu. Nek gak majusi kok. Itu kan? Kenapa waktu tahun baru tok disebut majusi? Kenapa tidak setiap unsur api? Kalau kita berpikirnya substansial, berarti setiap urusan api itu majusi kan gitu terus bisa turunnya ABCD ya deh terus trompet jadi trompet ini berarti Yahudi ngono Yahudi jadi saiki eh berarti telorat itu Yahudi berarti musik yang pakai Saksofon pakai apa mana sing tiup itu? Trombon, bahkan flute itu berarti Yahudi harus dihindari dan harus dibuang terangnya. Jadi jurusan seksopon di Akademi Kesenian Indonesia bubar. Drum band tanah laut besok tidak boleh pakai trompet karena Yahudi. Ayo, Bang. Eh? Kenal apa? Apa jenenge? Wasit, wasit. Itu kan trompet. Mulai besok tidak boleh. Wasit besok bawa gong, dong, dong, dong. Ayo, ayo, aku nggak masalah kok, dilarang nggak masalah. Tapi kabel loh ya, temen loh ya, kapal ngong nggak oleh. Bis, totot totot tidak boleh. Dese. Wes, ayo dihilangkan semua yang sifatnya trompet. Mari ngunu kon kate turu, gak iso turu. Ono malaikat kau wedi teko langit mudun. Nganggo jubah nggo trom, gak wedine sak gunung Semeru. Lu sinten sampean? Israfil. <laughs> Ternyata malaikat Israfil ku ya Hudi. Ayo panjang mau ya, jar jagan aja. Hmm. Wes berarti Israel itu nek gak wong Arab Cina Israel. Terus Mikael, malaikat Mikael ku nek gak wong barat Cina wes mang wong nek gak wong barat wong India. Nek Jibril mesti wong Jawa iku. Lo Israfile eh, Yahudi kok. Jibril kan luwih tuwek, eh. mesti wong Jawa iku. Nek ana wong Yahudi pinter ngapusi, aja wani-wani ngapusi mbahmu. Yaitu wong Jawa. Wong kon nemen oleh ngapusi nemen pinter ya tane Ya. Apa meneh wis api sudah jelas ndak boleh. Berarti ngene iki termasuk api ta sekarang Menteri Perhubungan itu mikir atau Menteri siapa mikir bahwa kereta api akan dirubah namanya sudah sebab tidak pakai api lagi. Akan dirubah namanya. Jadi PTKA itu ber, apa, itu akan dirubah kang Eo api meneh. Jadi orang itu berpikirnya sepenggal. Kayak lagu Nebit loh, petani kecil. Petani ini loh saya ini kecil Bandarnya pacule lah samin. Lagune dia Mam? Petane kecil, Mam. Ya cocok. Lagu Nebit petani kecil. Ana sing eling lho. Dadi aku Nek kurang ana lagune dit iku kudu guyu ta. Ana petani kok cili. Dan pacule pacu ngene. Cik cik cik ngene iki. <laughs> Seneng aku nek ndelok. Nek nuruti wong goblok ya lucu aja Lah iya, masuk Israfil iku Yahudi lak ngono. Lah nek geni gak oleh iku terus ya apa? Oleh mung liwet lak ngono. Ya apa listrik berarti kan bersifat api lak ngono. Terus ya apa? Satu lagi apa rek? teng teng teng teng teng ah tukang bakso tete tete tek, gale apa meneh eh tahu tek ah berarti nasrani kan ya ayo nek kate goblok-goblok kan ayo nang wis si angel karena ada hadis bunyinya Pak Muzamil wa man tu man tasabbaha biqaumin minhu singkatnya begitu Rasulullah mengatakan barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia merupakan bagian dari yang diserupai itu nah menyerupai ini kan sangat luas sangat abstrak ada edaran yang mengatakan malam tahun baru itu tradisinya orang kafir. Maka jangan lakukan. Karena tidak boleh menyerupai orang kafir. Ini ya.